بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد Kita telah masuk bab Al-Khawfu Minasyid syirik pada bab ini yang dimaksud syirik apa kemudian Syirik apa saja Syirik apa dan syirik semua. Apa yang menunjukkan hal itu? Yang menunjukkan bahwasanya Syekh memaksudkan dengan bab al-khawfu min syirki ada syariat Akbar dan Syed Aswar. Hmm. hmm. Yang kemarin kita terangkan Mbak Bozar Nah, yang menunjukkan itu Kenapa kita katakan di sini Al menunjukkan umum Kenapa? Karena pada saat ini Syekh menunjuk menyebutkan apa? Dalil-dalil baik syirik akbar maupun syirik asghar. Dia pada hadis Mahmud bin Nabi lalu menyebutkan syirik asghar. Hal ini menguatkan bahwasanya yang dimaksudkan oleh Syekh rahimahullah taala adalah syirik akbar dan syirik asghar. Qauluhu تعالى إن الله la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman Pada ayat ini ada beberapa permasalahan. Yang pertama apa yang dimaksud dengan tidak diampuninya orang-orang yang berbuat syirik? Yang dimaksud dalam ayat ini tentang tidak adanya pengampunan bagi orang-orang yang berbuat syirik itu bagaimana? Nah, yaitu bagi orang yang meninggal dalam keadaan belum bertobat dari kesyirikan. Kenapa kita mengatakan demikian? Apa dalilnya? Apa? Itu yang masuk neraka sekarang. Kenapa kita bawa ayat ini kepada orang yang meninggal belum bertobat? Padahal secara bahir Allah tidak akan mengampuni dosa kesyirikan, baik ber, baik bertobat maupun tidak bertobat. Nah, karena di sana ada ayat yang lain yaitu firman Allah Subhanahu wa taala innallaha yaghfiru dzunuba jami'an menunjukkan bahwasanya Allah mengampuni semua dosa-dosa mencakup kesyirikan berarti ya, ayat innallaha la yaghfiru an yushraka bih ya, di bagi orang yang mati dan belum bertobat Adapun kalau sudah bertobat, maka diampuni oleh Allah walaupun melakukan kesyirikan. Tentunya apabila dia memenuhi syarat-syarat diterimanya taubat. <clears throat> Baik, permasalahan selanjutnya kesyirikan yang dimaksud dalam ayat ini. Syirik apa saja? untuk menjadi Yang rajin saja <laughs> Sama ini. Ya, jadi ayat ini mencakup dua syirik juga. Syirik akbar dan syirik aswal Jadi ingat-ingat. Ini pendapat yang rajin. Karena terjadi hilaf Kenapa kita merajinkan bahwasanya ayat mencakup syirik akbar dan syirik aswal Mujahid. Ini sudah berulang-ulang kita ulangi karena penting dan adanya perselisihan sehingga butuh yang penekanan sehingga bisa membantah atau menjawab orang-orang yang menyangkal. Kenapa? Dari mana hubungannya dengan ayat ini? Ya sekarang Kenapa kita katakan bahwasanya ayat mencakup syirik akbar dan syirik asbar Walaupun syirik asbar seandainya mati belum bertobat tidak akan diampuni. Aku dapat. Nah, apa apa ayat-ayat kami itu mas Masteria. Baik dari ketika ditakwilkan ke masker, jadi nakirah ya isrokan ya. jadi nakirah datang dalam konteks penafian menunjukkan umum ya inna Allah la yaghfiru isyrakan bihi ini jadinya Insyaallah nanti akan kita lewati pada pelajaran Nahu karena membahas tentang an-nasfariyah akan lebih paham. Ya. Jadi ya, ayyushrokabih di sini ya memiliki makna umum baik itu syirik akbar dan syirik asghar. Dan keumuman ayat ini tidak ada satu dalil pun yang mengkhususkannya bahwasanya yang dimaksud adalah syirik akbar saja. Paham? Sebagian ulama mengatakan bahwasanya ini hanya syirik akbar dengan dalil inna may yusyrik billah faqad haramallahu alaihi jannah wa ma'wahu nar wa ma lidzalimina min ansar. Di sini sungguhnya orang-orang yang mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala telah diharamkan dari surga. Mereka mengatakan ini syirik akbar. Demikian pula surat An-Nisa tadi itu juga syirik akbar. Kan tapi alhamdulillah berbeda ya, berbeda antara ayat ini dan ayat itu. Karena di sana ada karinah, sedangkan di sini tidak ada. Sehingga ya, kita tetap pada kaidah bahwasanya ayyushraka memiliki makna umum. Baik. Kemudian masalah selanjutnya Hah? Enggak ada diampuni di sini ya. Yang penting ditebus ya penebusan dengan amalan tersebut. Jika amalan baik itu mengalahkan syirik aswar maka masuk surga. Kemudian Nah, ya, ingat-ingat ini makna bahwasanya syirik aswar itu tidak diampuni. Bukan berarti bahwasanya ketika syirik asghar itu tidak diampuni itu akan melazimkan dia kekal dalam neraka tidak makna tidak diampuni bahwasanya mesti dimintai pertanggungjawaban kelak di akhirat pertanggungjawabannya adalah dengan tadi ditimbang kalau amalannya yang baik bisa mengalahkan syirik asghar maka bebas ya, dia masuk surga sedangkan jika tidak maka dia akan dihukum Allah tidak akan memberikan ampunan kecuali dengan cara tadi ya, kecuali dengan muwazanah ya, jika selamat ya, amalan yang kebaikannya banyak maka akan selamat dari neraka jika tidak akan dimasukkan ke dalam neraka tanpa dahulu ini yang dikerjakan oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah kemudian Wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Makna dari ma duna dzalika liman yasha. Ini apa Mujahid? Wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Nah, ini kemarin sudah kita tanbih, kita berikan peringatan dalam memahami ayat ini apa mama Hah? wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha maknanya apa ya nah, apa aku jawab bacaan dulu ini. Enggak, ini penting, ayat ini penting. Wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Maknanya apa? Hmm? Apa? aku Mujahid. Itu yang lebih yang kesyirikan. Berarti apa maknanya? Yaitu Allah akan mengampuni dosa-dosa yang di bawah kesyirikan bagi orang-orang yang Allah kehendaki. Baik. Jadi duna di sini maknanya apa? Yang di bawah syirik lebih rendah daripada kesyirikan. Kenapa? Karena di sana ada dosa-dosa yang lebih tinggi daripada kesyirikan dan Allah tentunya tidak akan mengampuninya seperti kekufuran. Kekufuran tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana syirik. Ya, jadi makna maduna kalimat syirik bukan selain kesyirikan karena di sana ada dosa-dosa yang selain kesyirikan yang lebih dahsyat yaitu kekufuran. Demikian pula seperti apa? Dosa menginjak mushaf dengan sengaja. Dosa besar, itu kekufuran. Tapi bukan merupakan bentuk kesyirikan. Paham ini? Di sana ada dosa kekufuran yang bukan merupakan bentuk kesyirikan. Seperti apa? Menginjak mushaf dengan sengaja menghinakannya. Ya. Kemudian mencela Allah, mencela Rasulullah, hal-hal kekufuran yang lainnya selain kesyirikan. Ini bukan masuk dalam Madu nadzalika liman yasha. Karena dosa kekufuran tidak akan diampuni kecuali dengan taubat. Paham? Tayyib. Masuk pada yang selanjutnya. Waqala al Khair alaihi salam wajibni wabani ya anak budal asnam. Jauhkanlah aku. Wajibni, ya. Maknanya ya. Meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar menjadikan dia dan kesyirikan saling berjauhan. Jadi agar dijauhkan ya, bertolak belakang antara dia dan kesyirikan sehingga tidak pernah bertemu. Ini makna wajib Wabani Wabaniya anak mudan asnam dan anak keturunanku dari menyembah menyembah al asnam. Al asnam adalah jamak dari sonam, yaitu apa-apa yang dibahat dan mempunyai bentuk. Ini namanya sonam. Sesuatu yang mempunyai bentuk. Di sana ada juga penamaan alwasan yaitu ya, apa-apa yang disembah selain Allah yang tidak apa berupa pahatan yang dibentuk oleh manusia tidak berbentuk ini beda antara sonam dan wasan. Kalau sonam sesuatu yang berbentuk, ya, mempunyai bentuk tertentu dan dibahat oleh manusia. Berhala-berhala, ya, patung-patung ini masuk dalam sonam. Adapun alwatan ini ya, mencakup baik yang berbentuk maupun yang tidak berbentuk. Jadi alwatan lebih luas cakupannya daripada sonam kalau kita melihat ya berhala-berhala yang disembah oleh orang-orang Buddha, dewa-dewa mereka berbentuk manusia itu dalam bahasa Arab dinamakan apa? As-sanam juga dinamakan dengan al-watan. Tetapi nah, ketika kita melihat pohon, ya, pohon yang disembah-sembah oleh manusia, maka boleh tidak kita mengatakan al-watan? Iya, bisa dikatakan sebagai al-watan akan tapi tidak bisa dikatakan sebagai asongan. Paham? Tayyib. Dari ayat ini Khalifillah Kita ketahui Bagaimana Ibrahim Alaihissalam Orang yang mentauhidkan pada dirinya telah terwujud secara hakiki, ya. beliau masih terus senantiasa takut dari kesyirikan. Dan inilah hakikat orang yang bertauhid, tidak merasa aman dari terjatuh dalam kesyirikan. Semakin orang mengetahui tauhid, semakin khawatir terjatuh dalam kesyirikan. Oleh karena itulah Ibrahim At-Taimi rahimahullah taala mengatakan, "Man yakmanul bala ba'da Ibrahim." siapakah yang merasa aman dari musibah ini yaitu musibah terjatuh dari kesyirikan setelah Ibrahim Ibrahim yang Allah puji dengan pujian yang begitu banyak dalam satu ayat Inna Ibrahim kana ummatan qanitan lillahi hanifan wa lam yakun minal musyrikin dia keadaannya seperti ini sehingga dari sini kita ketahui ya, Tidaklah seorang merasa aman dari terjatuh dalam kesyirikan kecuali seorang yang bodoh darinya. Dan bodoh dari perkara-perkara yang bisa menyelamatkan dirinya dari kesyirikan. Yang berupa ilmu terhadap Allah Subhanahu wa taala dan ilmu terhadap apa-apa yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus kepadanya, yaitu tauhidullah dan melarang dari kesyirikan. Tanya. Kita masuk pada hadis selanjutnya. Wa fil hadis akhwatu ma akhafu alaikum asyirkul asghar. Fasu'ila anhu faqala ar-riya. Perkara yang aku paling takutkan paling takutkan menimpa kalian adalah syirik kecil. Kemudian Rasulullah ditanya tentangnya, maka beliau menjawab arya Yang dimaksud dengan syirik kecil Oleh Rasulullah SAW adalah arya. riya Tayyib Hadis ini Alhamdulillah Diriwayatkan oleh Imam Ahmad Demikian pula oleh Ibnu Abi Syaibah dan Ibnu Khuzaimah dari jalan yang berbeda dari seorang sahabat yang bernama Mahmud bin Labid. Mahmud bin Labid. Dan derajatnya Hasan. Hadis ini Hasan. Akhwafu ma akhafu alaikum asyabul asbar fasu'ila anhu faqala aliya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di sini yang diajak bicara adalah para sahabat radhiyallahu anhum umat yang terbaik karena mereka lah yang langsung mendapatkan jaminan dari orang yang menerima wahyu dari Allah Subhanahu wa taala yaitu Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Dan di sini Rasulullah menakutkan dari syirik kecil. Kenapa Rasulullah tidak takut dari syirik akbar? dikarenakan Rasulullah telah yakin tentang ketauhidan para sahabat. Karena memang ketauhidan mereka telah tertancap dengan kuat. Sehingga untuk syirik akbar Rasulullah SAW tidak mengkhawatirkan para sahabatnya terjatuh padanya. Akan tapi syirik asbar inilah yang beliau khawatirkan karena hal tersebut berhubungan dengan hati dan berhubungan dengan niatan ya, niatan-niatan. Kemudian di sini ikhwanillah Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam mendefinisikan atau mengartikan syirik asgar dengan artinya. Sebagaimana ditanya oleh para sahabat radhiyallahu anhum Bukan berarti bahwasanya syirik asghar itu cuma riak saja. Bukan demikian. Karena Rasulullah menjawab dengan memberikan contoh. Ya, jadi jawaban Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini adalah jawaban bitamsil, menjawab dengan memberikan contoh. Ya. Bahwasanya syirik asghar yang beliau sangat takutkan menimpa sahabatnya radhiyallahu anhum adalah aniyah Adapun definisi syirik asgar yang menyeluruh insya Allah akan kita bahas pada pertemuan yang akan datang. Dan jelas di sini ya, Rasulullah memberikan contoh dari sekian banyak syirik asgar adalah arya. Apa makna arya Arya diambil dari kata arruya yaitu penglihatan. Berarti ya, Asalnya adalah manariat seseorang melakukan suatu amalan agar dilihat oleh orang lain kemudian dipuji. Ini arya. Kemudian secara istilah mempunyai makna yang lebih umum dan definisi yang paling bagus dan mencakup adalah fi'lul khair li'iradatil ghair ini definisi artinya yang mencakup fi'lul khair li'iradatil ghair melakukan suatu amalan kebaikan dengan keinginan selain Allah Subhanahu wa taala. Ingin mendapatkan selain ya, apa yang Allah Subhanahu wa taala janjikan. Dia salat ingin dilihat dan dipuji. Dia membaca Al-Quran ingin didengar suaranya bagus biar dipuji atau dia mendapatkan hadiah. Ya. Demikian. Salat di depan orang tuanya misalnya, Salatnya dibikin yang bagus biar dapat hadiah. Ini dia Dan dia ini khanifillah adalah perkara yang sangat sulit, ini sangat berbahaya bagi seorang muslim. Saya dikatakan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah taala sebagai bahrun la sahila lahu. Yaitu seperti samudra yang tidak bertepi. Karena hubungannya dengan hati dan hati senantiasa berbolak-balik. Terlebih lagi keinginan setiap manusia Kecuali yang Allah Subhanahu wa taala rahmati adalah ingin untuk dipuji, ingin untuk disanjung. Sehingga dari setiap muslim berjihad pertama kali melawan dirinya ini sehingga bisa mengikhlaskan niatannya karena Allah Subhanahu wa taala. Bukan karena makhluk. Karena kalau seandainya dia mengarahkan amalannya hanya karena makhluk, makhluk tidak akan mampu untuk memberikan apa tidak akan bisa memberikan balasan tidak akan bisa membela nantinya ketika menghadap Allah Subhanahu wa taala. Ini dulu dan insya Allah untuk pembahasan syirik asgar tentang terperinci kita ambil pada pertemuan yang akan datang. Yang jelas ya, ayat Inna Allah la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha dipahami dengan baik ya, dipahami dengan baik karena itu merupakan ayat terpenting dalam permasalahan syirik. Baik. Kita juga sekian. Subhanallah.